اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد Rosliya sanadi Anta bandallahi mu'tamadi Fabi dunya ya wa Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Imam, Mas Islam, Mas Doni bisa kembali ke tempatnya. Nanti mohon maju lagi. Ini kita selang-seling, selang-seling. Ben hati dan pikiran itu bisa saling ngomong satu sama lain. Berikutnya saya mohon dengan sangat Bapak dari perwakilan provinsi ya, Bapak Muhajir berarti. Atau saya persilakan sopo sing panjenengan nggih nyun sewu nggih, nyun sewu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin saya ngepek tadi udah saya buat ini Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Muhammad Abdillah amma ba'd Yang terhormat Bapak Wali Kota atau yang mewakili Bapak Camat dan Kapolsek Mergangsan Para tokoh agama serta masyarakat Mergangsan Hadirin hadiroh yang kami cintai dan Semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Atas nama pemerintah daerah istimewa Yogyakarta sangat menyambut baik adanya kegiatan ini. Semoga diawali lewat member ini kita bangun ukhuwah Islamiyah untuk mewujudkan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur dan marilah kita sambut bulan yang penuh maghfirah, berkah dan rahmah untuk menjadi insan kamil yang beruntung di dunia dan akhirat nanti. Allahumma amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah nanti kalau bisa puncaknya nanti kita mohon kepada ketua MUI ya karena ini kita kan ngomong ngawur-ngawur ya. aku ngawur nanti mohon sampean yang meluruskan gitu ya meluruskan saya tuh kagum lagi ya iki orang wong Jambi orang wong Jawa orang apa begitu membaca Arab dan Al-Quran tuh fasih semua jadi ada misteri Ustaz ada misteri kalau orang Sumatera berbahasa Jawa ketoro Sumatera nih Nek wong Madura cara Jawa luwih ketara meneh. Wong wong Madura ngaku dudu wong Madura, "Lho, saya orang Solo saya." <laughs> Kata siapa saya orang Madura, orang saya Solo kok gitu kan. Ayah, ya pokoknya wis kaya ngono ya gitu. Tapi kalau Arab, Masya Allah Alhamdulillah ini gitu loh, beda nih resta karo Kiai ini ya. Untuk coba, ya saya makanya saya itu dagang rokok di rumah pak, soalnya saya dapat supply gini nih. Jazakumullah sip ya. Ya tak dongake sesuk untuk papat kali lipat. Ah kholas kholas batin ya batin. Nanti aku bahasa Arab karo iki kowe meneng wae ra nanti kowe. Ya bahasa Arab sama beliau. Eh uh, gini. Eh uh, ngomong apa iki mau aku? Gini. Saya me, saya browsing seluruh kiroah dari Jerman, Filipina, Cina, Turki semua. Ternyata ya, hanya satu kalimat-kalimat, yaitu kalimat Allah. Yang kalau diucapkan, hilang etniknya, hilang kebangsaannya. Semua menjadi umat manusia biasa. Kiroah itu orang mana saja ya gitu itu Pak. Begitu seorang baca Al-Quran, wis ora ketok kui wong Jambi, popo wong Cina, wis ora ketok. Kapan-kapan saya tunjukkan ke Anda ada kiroah dari orang Filipin keturunan Cina yang luar biasa bagus. Nah kalau kalau kalau bahasa Inggris tidak bisa gitu. Saya kira wong Arab berbahasa Jawa ketoro Arabe. Wong Inggris berbahasa Sunda ketoro Inggris. Begitu juga orang Jawa berbahasa Inggris wis medhok ra karuan kae. Oh, ya karuan nganti aku dinosoni anakku anggar aku bahasa Inggris. Gitu. Tapi Al-Qur'an itu luar biasa. Jadi dia itu bukan mempersatukan manusia hanya secara ide dan secara kebudayaan bahkan secara bunyi pun Ukhwah Islamiyah itu tercapai oleh Al-Quran Pak. Makanya saran Bapak perwakilan provinsi untuk ukhwah Islamiyah itu kita elaborasi benar-benar malam hari ini dan merupakan doa bersama tidak hanya untuk Mergangsan tapi untuk seluruh DIY Yogyakarta dan seluruh Indonesia. Oke. Okay. Sebagaimana Bapak Kapolres tadi mengatakan, ini Jogja ini barometer Indonesia loh ya. Pokoknya kalau Jogja tenang, seluruh Indonesia ikut tenang kalau perang terjadi di Ambon rapopo orang yang Yojo kok. Ning nek nganti kerengan kau ngono ngonokan neng Yojo berarti saya Indonesia melu kape. Karena Jogja itu induk kebudayaan Indonesia. Induk perilaku, jadi irodahnya Indonesia ada di Jogja. Jadi apa namanya? perintah psikologinya dari saraf-saraf elektromagnetik di otaknya Republik Indonesia itu ada di Yogyakarta. Jadi barang siapa menjadi kepala kepolisian di Yogyakarta maka karirnya akan cepat naik. Nah, ini panjang ngono kuwi. Enggak mungkin ditaruh di Jogja kalau beliau tidak memiliki keistimewaan. Karena Jogja itu barometer. Kabeh wong pinter sekaya Jog, kabeh pemimpin kabeh pernah dididik di Jogja. Terutama kesenian, Pak. Semua seniman Indonesia yang besar mereka pernah dibesarkan di Jogja, Yogyakarta. Gitu ya. Jadi ini bukan sok, bukan bangga, bukan biaya-biaya, tapi memang harus kita sadari bahwa Yogyakarta itu dipilih benar termasuk anunya, lokasi alamiahnya Pak, di antara Gunung Merap, Gunung Berapi dengan Laut Selatan itu nanti ada makna teknologinya, ada makna penemuan-penemuan masa depannya. Suatu hari orang akan menyadari betapa Yogyakarta itu tidak bisa dipisahkan dari Indonesia. Kalau kamu menyakiti hati Jogja, kamu yang akan lebih sakit daripada Jogja. Itu ya. Nah, sekarang saya mohon dengan sangat waduh. Ya rapat close, close, Ah, sip. Sebelum Bapak Ketua MUI saya mohon dengan sangat Bapak selamat dulu barangkali. Bapak selamat nyun sewu. Saya malah mau nanya sama Cak Nun ini. Jadi suatu ketika ya mungkin karena saya pengurus dewan masjid, saya diundang untuk ceramah di Batalion 403 ya nuzul Quran. MC-nya itu prajurit muda semangat sekali. Ketika mempersilahkan saya naik itu, maka marilah kita dengarkan bersama ceramah nuzul Quran yang akan disampaikan oleh Kiai Selamat gitu. <laughs> Pertanyaan saya pada Cak Non, <laughs> ini Cak Nun ndak enak nama selamat jadi kiai nggak enak piye ceritane kok kiai Slamet jadi gebo bule itu loh terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini loh kalau tokoh dewan masjid memilih angle seperti itu dalam uraiannya kepada masyarakat itu membuat kita optimis bahwa di masa depan masjid itu betul-betul milik kebudayaan masyarakat, milik semua orang dan tidak sesuatu yang eksklusif. Karena beliau ini kudune kan ayat-ayat opo ngono kan lho Pak. Ora eh, malah Kiai Slamet ya sing diomongke. Aku ape banget, seneng banget. Jadi sebagaimana Rasulullah mengatakan, masjid itu pusat kehidupanmu. Bahkan di Madinah, masjid itu didirikan berdasarkan pencarian onta kepada sumber air. Jadi ketika orang royo antum mriki mawon, antum mriki mawon, antum mriki mawon ya. Kan kabeh wong Islam kan sering doroyoan ngono, Pak. Jadi lahirnya kata kiai itu Pak sampean orang Jambi saya kasih tahu ya. Kiai itu artinya gini dulu, kita kita ngumpul, terus ada yang, udah kalau gitu sekarang ada yang berdoa dulu sebelum makan. Terus yang dibilang, mau nggak sampai yang berdoa, dia bilang kiai gitu. Maksudnya ikiai. Dia nunjuk sebelahnya. Terus yang ditunjuk, orang kiai, kiai, kiai, kiai, kiai. Akhirnya orang yang tidak paham di situ begitu ada yang berdoa, oh, sing doa, sing berdoa iki kiai. Itu, itu asal usulnya kata kiai. Nah, nanti kalau pulang ke Jambi kasih tahu itu pak ya. Kita apusi. lah pokoknya kabeh itu tuh gawe gembira asalkan bukan kebohongan yang berbahaya kan itu lah mung ngono wae kok aku kan duwe ngono-ngono kuwi Jogja barang itu Pak sampean di nanti jadi Kapolresta Jogja terus ditanya orang nanti ketika sampean tugas di di di apa Mabes Polri Jogja itu sebenarnya asal usulnya dari kata apa sampean bingung kalau Solo itu Pak itu kan orang Belanda kaget-kaget sama orang Solo so loh so Loh, gitu, jadi kaget-kaget. Akhirnya, oh prajurit Belanda yang lain menyebut, oh iki kuto Solo gitu loh kan. mereka komandannya so, loh, so, loh ah, gitu. Kalau Jogja enggak pak, sampean disuguhi makanan, minuman, ya terus jok ya, jok ya, jok ya. Ah itu pak asal usulnya, jok. Di Jogja minuman selalu ada joknya pak, kalau enggak ada joknya itu Jogja. Mulanya jok ya, Jog ya, ah, itu asal usulnya gitu loh. Ki rada edan ning ya ben. <laughs> ya ben wong-wong nyenengke ya Pak ya. Jadi semua itu ala malu bini ya, dan kemudian dilihat maslahat apa tidak. Kalau maslahat ya ora apa Gitu loh. Saya sering kalau sama anak namanya saya sering dituruh Cak Nun kok suka miso. Lah sing miso ki sapa? Sing ora entuk ki Aku ora misuhi sapa-sapa, aku iki miso kok. Miso itu ungkapan spontan, ora iso diatur. Sikilku tidak. Pertama, aduh, ngono. Tidak meneh terus piye? Astagfirullah. Tidak meneh. Apa yang ora arep subhanallah dintake kalimat thayyibah. Tidak ping lima ya iki kan ngono ta ya. Masa eh, itu kan bukan ndak no niat toh Pak ya orang niat ku ya ku piye ya itu kan melampiaskan, membersihkan hati kita dengan cara mengeluarkan yang kotor-kotor orang yang tidak meso itu membiarkan kotoran ada dalam hatinya maka sering-seringlah keluarkan barang kotor itu melalui mulutmu kan gitu nah, ini modern argumentasinya ri jangan dibiarkan kotoran mandek di sini keluarkan Gitu. Supaya bersih. Gitu daripada miso nunjuru hati. Ngimami Ramadan dawa surate Alif Lam Mim wa dawa iki. Su dawa. Ah, kowe meneng-meneng ngomong ngono. Ya ra, Makanya Rasulullah menganjurkan nek ngimami ki didelok-delok mburi mungkin ana wong tua sing ora kuat nek ngadeg suwe, sujute engko mbliyur, kowe surate aja dawa-dawa. Bocah-bocah sing ngerti Quran kok begitu mulai alif lam mim iki dawa iki. pertama dia isik, Masya Allah kok dawa ngono atine. Terus begitu mulai Dzalikal kitabul la raiba fihi, alladzina yu'minun lah kok terus ki. Wah. Terus kedua kurang ajar iki ayo orang ngerti hadis iki. Itu ketiga. Terus nomor papat diteruske to. ya ah, ngono. Iya Lah tapi Amulane ah, jangan kasih kesempatan jamaah untuk ngerundel. Mari kita kasih kemaslahatan. Itu loh. Nih ya aja radikal kayak anak-anak muda Pak. Pak Dewan Masjid anak muda kalau ngimami sampai nawasi itu. Nek ngami ngimami gara-gara jangan sampai panjang akhirnya pendek banget. Nggih meng nun alif lam mim sot. Oh ya. Atene kucing wis ngimami nek ngono carane. <laughs> Ayo penak men ya. waladhalin amin bismillahirrahmanirrahim nun Allahu akbar amot ah, cari. Aku jamaah iki arep ngomong piye nek ngono iku. Aki ah, lagi ngene wis ngene. Iki lagi lho kowe balapan wes, wes balapan iki. Aduh Oke, gini cerita soal itu, itu, Pak aku kayak banget duwe pengalaman soal ngene iki ngerasa lah. salah. Kuwi iku mesake cacangku don ranyak Di Jogja insya Allah, insya Allah yang paling terkontrol Islamnya. Orang anti rono banget, orang anti rono banget gitu loh. Islam itu kan ono ngalor, ono ngidul, ono ngulon, ono ngetan. Insya Allah di Jogja itu yang paling terkontrol Seandainya ada yang kepreset itu nanti satu dua tahun setelah itu dia mesti balik lagi. Karena Jogja punya kematangan intelektual, punya kematangan budaya, dan punya interkontrol yang luar biasa secara sosial di antara masyarakatnya. Jadi insya Allah kepemimpinan budaya Islam ya Yogyakarta. Ngono loh. Ki Yogyakarta, Yojo aku ngomong ngono kuwi. Nek Jombang ya aku ngomong Jombang itu Pak ya. <laughs> Jangan marah Pak. Nah, saya ngomong gini ini kan pokoknya kabeh iki ben ikhlas ngono loh ya ojo nesuan, ojo ngepek pean ojo jangan klaim, jangan apa. Pokoknya Islam itu basyiron wanadhiro. Bikin semua orang bergembira tapi dengan kebaikan dan kejujuran. Nek wis ono sing kalau sudah ada yang mulai overdosis, mulai kebajut, baru nadhiro. Gembira tapi diperingatkan. Gembira tapi waspada gitu ya. Jadi matur nuwun Pak Pak Slamet atas kiainya tadi. <laughs> Ini Pak Pak Kapolresta baru tahu maksudnya apa kok ketawa, Cak. Loh, Pak Kiai Slamet itu itu kerbau di Keraton Solo itu loh, kerbau bule itu loh. Itu Kiai Slamet beliau baru tahu. Juga kalau enggak beliau enggak tadi ngomong, beliau enggak tahu Kiai Slamet. Itu loh, berarti hati-hati manggil beliau. Oh, iya. Eh, jenengan ketemu beliau, piye pun Pak Kiai ya nesu iki. Soalnya nang jero kene diteruske Pak Kiai Slamet maksudnya yang ta. <laughs> Jadi hati-hati sampean sama orang Jawa. Eh, ngono kuwi. Oke. Okay. Kemudian masih ada lagi dari Pak Keming ya, dari Ikatan Persaudaraan Hati. Haji ya Allah. Umur saya 61 tahun jadi agak ini. Neng kan persaudaraan haji kan juga hatinya atau yang bersaudara Pak. Jadi salahkah aku tadi mengatakan ikatan persaudaraan hati? Uh, wong maknya pinter banget lagi ngeles loh. Yang saya Pak. Tepuk tangan semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur saya 72. saya selain menjadi orang biasa, saya ini sering di hanya orang, Pak. Terutama di rumah sakit. Kalau manggil saya mesti busuk kemi. saya itu bukan ibu, saya itu bapak. Loh, ini catatannya ibu-ibu kok. Ini perawat diganti. Ya sebenarnya Sukemi itu nama itu artinya apa Pak? Uwes to iki wajan. Lah iki kon kei urayan malah takon kemi artine apa ya, ya. Ini orangnya pinter ngeramu. Jadi sesuatu pokoknya pinter ngeracik. Jadi Pak orang yang namanya Sugemi selalu pinter ngeracik. Orang aneh. Su itu kan artinya oh, eh, Su itu artinya itu satu idiom dari Jawa. Jadi Soekarno, Soeharto, semua itu pakai su itu sebenarnya untuk menunjukkan keunggulan. Jadi dia something special itu su. Kalau yang unggul banget namanya Adi kan gitu kan. Adi Luhung. Apa namanya Adi Adi Guno, Adi Kang, Adi Gung, Adi Guno itu ekstrim dari suatu keadaan. kimia dari kata al ya kimia, kimia, kimia, alkimia, alkimia. Ngono wae tak karang lah salah takon. Wong takon mesti orang ngerti toh. Ah jawabnya sakarpe ya dia ya tetap orang mudeng gitu. <laughs> Jadi saya berdoa saja Bapak. Sebenarnya nama itu kalau di Jawa memang memang luar biasa Islam Jawa itu kalau ngasih nama betul-betul merupakan doa. Kalau terlanjur namanya kurang bagus sebagai doa, kita bikin itu menjadi doa yang bagus. Saya pernah hidup di desa di Ponorogo, nama orangnya di sana itu seperti orang Indian kalau ngasih nama anak Begitu lahir dia lihat apa itu anaknya. Jadi ono bocah ada anak namanya Cikra, ada anak namanya Gudel. Jadi di Ponorogo di daerah Gontor itu, yang saya kemudian sekolah di pesantrennya itu namanya nama belum tahu nama ono pawan pawan itu artinya lobang yang pakai untuk sampah itu ono cikra namanya seperti itu itu sama dengan orang Batak ya sama dengan orang Indian di sana tapi kalau orang Jawa rata-rata juga orang Islam ada hikmah, Rasulullah juga menganjurkan agar nama itu merupakan idaman dan doa dari orang tuanya untuk anaknya. Nah saya secara epistemologi Jawa benar-benar aku ini orang ahli Jawa, Pak aku ini mengarang, kulon ini meng, ngereko-ngereko, kulon ini buatan ngertos Jawi itu. Jadi kalau saya itu saya doakan beliau ini orang yang mulane nganti umur pitung poloro si seger karena dia mampu meramu apa saja menjadi kegembiraan hidup. Apa wae penderitaan wae dicekel-cek jadi seneng. Ya, nek beliau gitu orangnya. Mulane ya lurus, Pak. Bener lho, bener. Kue rong karuan lho, umur semene lho, kue lho. Kue rasa sih kue. Aku ya urung karuan no. Saya saya baru 60, Pak. 60 menjelang 61. Saya belum tentu bisa sampai beliau. Beliau dapat bonus Rasulullah 63. Berarti dari Rasulullah beliau dapat bonus sudah 11 tahun. Luar biasa. Rasulullah saja cuma 63 tahun dikasih jatah oleh Allah. Nah beliau 72 tak doain sampai 103 pak. Ini ya bingung dia ngopo lagi urip beliau. <laughs> Itu, tapi Allah sebut tangan untuk Pak Kemi, tepuk tangan. Allah. Nah, nah sekarang kita akan kasih ke puncaknya yaitu Bapak Ketua MUI, tapi saat durungnya yuk bareng-bareng opo Arab Selawat, opo lagu Indonesia Nasional, opo lagu Jowo, opo lagu Jowo, Jowo ya. Atau khutmil Quran. Karena ketua MUI dan beliau, senang suaranya enak juga ya biasa-biasa aja. Enggak, maksudnya untuk untuk kiroah untuk apa gitu. Ya enak didengar lah. Sip. Ah, berarti oke. Okay. Gini, saya anggap berdirinya musola ini dan seluruh ungkapan beliau tadi dan menyatunya seluruh ungkapan tadi dengan hatimu yang tulus, pikiranmu yang benar pada malam hari ini. Saya menganggap itu berkualitas sebagaimana orang menghatamkan Al-Quran. Karena tadi beliau mengatakan di tahanan saja ada khutmil Quran. Kan begitu? Dan khutmil Quran itu jenisnya bukan hanya membaca Al-Quran sampai tamat, itu kognitifnya. Tapi ada tamat Quran secara akhlak, tamat Quran secara kultural. Gitu ya. Wong tani sing tenanan, lenandur tresno, karo tandurane, karo lemai, karo banyune, itu kemudian dia menikmati betul pertanian sebagai bagian dari ibadah hidupnya, maka itu juga punya kualitas khutmil Quran. Meskipun yang formal khotmil Quran adalah orang yang membaca Al-Quran sampai tamat. Oleh karena itu malam hari ini saya mohon kepada ya Allah, kepada saya, saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan semua yang hadir di sini dan peristiwa eh, peresmian musola Al Mustaqim dan seluruh yang terjadi malam hari ini oleh Allah diberi nilai sebagai khotmil Quran kita bersama-sama. Orang hamba Allah yang sudah menamatkan Al-Quran di dalam hidupnya, insya Allah dia akan mendapatkan amanat-amanat di hari esok. Dia akan mendapatkan fasilitas yang lebih dari hari kemarin dan akan dipertemukan satu sama lain di dalam tugas perjuangan yang lebih indah, lebih bagus daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin.